Allah berikan kita keluangan waktu dan dimudahkannya kita untuk melaksanakan amal-amal saleh yang lain yang kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tersebut maka kita akan tidak bisa melaksanakan amal-amal saleh tersebut yang semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim uzkuru nikmatallahi alaikum ingatlah akan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Karena dengan banyak mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak muncul rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat pula yang patut untuk kita syukuri yaitu nikmat Allah berikan kita keluangan waktu dan nikmat sehat. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wasalam nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas Betapa banyak manusia yang tidak menyadari, lalai, bahwa dia tertipu bahwasanya selama ini dia diberi dua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as wal farok, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka dua nikmat ini kata para alim ulama kita adalah modal dasar bagi seorang muslim untuk mengarungi hidup dan kehidupan ini agar dia banyak mendapatkan faedah, banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat waktu luang di antara yang bisa kita upayakan agar nikmat itu berbuah faedah, berbuah pahala, berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah nikmat tersebut untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki ada pada dirinya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia. Allah fahamkan dia untuk urusan agama. Tidak akan ada cara lain untuk faham agama kecuali dia datang ke majelis ilmu. Dia tolak berilmu. Maka saya katakan kepada panjenengan semuanya marhaban di talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sebagaimana Nabi SAW sering katakan kepada para sahabat ketika mereka datang ke majelisnya ilmu Nabi SAW, Nabi menghormati mereka. Nabi kemudian menyambut mereka dengan perkataan selamat datang wahai para penuntut ilmu. Karena ilmu itu hukum asalnya adalah ditatangi, bukan mendatangi orangnya. Tetapi kadang di zaman seperti sekarang orang di rumah saja ilmu datang di HP-nya. Tapi itu pun juga kadang tidak bisa kita manfaatkan jemaah sekalian. HP kita ternyata habis kita gunakan untuk menggibah orang, untuk mencaci maki orang, untuk melihat hal-hal yang tidak baik, bukan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua nikmat tadi yaitu kesehatan dan waktu luang, maka carilah ilmu senyampang Allah masih berikan kita kesempatan. Setiap langkah kita, setiap upaya kita menuntut ilmu dengan berbagai macam metodenya, di zaman pandemi dahulu kita lewat Zoom, lewat online. Sekarang sudah Allah berikan kita nikmat bisa langsung bertatap muka offline dalam kajian-kajian. Maka semoga masuk dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keutamaan kita duduk di majelis ini, jemaah sekalian, yang tidak didapati di majelis-majelis yang lain. Di Sahih Muslim beliau sallallahu alaihi wasallam katakan wa majtama'a qaumin fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihim sakinah wa khasyathumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid Kemudian mereka mempelajari kitab Allah, saling belajar diantara mereka tentang yang halal, tentang yang haram, tentang yang disunnahkan Nabi SAW atau yang tidak dituntunkan Nabi SAW melainkan pada kaum tersebut akan Allah berikan ketenangan. Allah akan berikan rahmat. Allah kelilingi, utus Allah mengutus malaikat untuk mengelilingi mereka sebagai bentuk penghormatan kepada para penuntut ilmu dan setiap nama-nama yang duduk di majelis ilmu Allah banggakan. Allah sebut-sebut di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenikmatan jemaah sekalian. Bisa duduk di majelis ilmu itu kenikmatan. Sampai seorang khalifah dari Bani Abbasiyah ketika ditanya oleh para alim ulama, oleh para pembesarnya, "Wahai khalifah, adakah kenikmatan-kenikmatan yang belum engkau dapat?" Karena dia sudah mendapatkan banyak kenikmatan. Kerajaannya terbentang dari timur sampai barat maka kemudian sang raja mengatakan, sang khalifah mengatakan, ada satu nikmat, ada satu keinginan yang belum aku capai. Padahal dia sudah mendapatkan kekayaan dunia dengan sedemikian rupa. Apa kata sang khalifah? Ada satu nikmat, ada satu keinginan yang belum saya capai. Apa itu? Yaitu duduk menjadi seorang pengajar di sebuah majelis ilmu. Subhanallah, betul duduknya seorang di majelis ilmu itu nikmat yang diiri oleh seorang raja seorang khalifah yang kerajaannya terbentang dari timur sampai barat. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ketika dipelajari akan memberi faedah, akan memberi keutamaan kepada orang yang menuntutnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu an al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta karena harta yang dimiliki oleh seseorang itu akan dijaga oleh orangnya. Sementara ketika seseorang memiliki ilmu, maka ilmu itu menjaga orang tersebut. Maka dimanapun dia berada, jika dia memiliki ilmu, maka dia akan terjaga. Dia akan bisa melaksanakan ketaatan pada Allah dan dia dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi butuh dia terhadap makan dan minum butuh kita jemaah sekalian terhadap ilmu itu melebihi butuh kita terhadap makan dan minum. Di annar rajul yahtaju ila ta'ami wa syarab fil yaumi marratan aw marratain. Seseorang makan, minum itu mungkin dalam sehari dua tiga kali, satu kali dua kali. Kalau kita mungkin pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Bisa dihitung dengan hitungan jari kita. Tapi lihatlah butuh manusia terhadap ilmu. Apa kata beliau rahimahullah? Wahajatuhu ilal ilmi bi di anfasihi. Butuhnya manusia terhadap ilmu sepanjang tarikan nafasnya. Sepanjang kita melangkah, sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, maka ilmu itu masih terus kita butuhkan. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana ketika Rasulullah SAW bangun dari sarinya, bangun dari tidurnya. Apa yang beliau lakukan itu ilmu, ya Mas kan. Sampai beliau tidur kembali, apa yang beliau lakukan itu semua ilmu. Maka tidak bisa tidak seorang hamba ketika diberi nikmat sehat, diberi nikmat waktu luang gunakan untuk menuntut ilmu.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 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip perkataan Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an di Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisy syarr makhafata ayyudrikani." Dahulu manusia, para sahabat yang lain sering bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, sementara aku justru bertanya kebalikannya yaitu tentang keburukan. Mengapa Huzaifah Ibnul Yaman bertanya pada Nabi kebalikan dari kebanyakan para sahabat? yaitu beliau bertanya tentang keburukan-keburukan. Di hadis yang lain diceritakan tentang hadis yang panjang tentang keburukan-keburukan di masa yang akan datang. Maka beliau apa? Mengkhawatirkan keburukan itu menimpa pada dirinya. Kalau seseorang tidak belajar tentang keburukan, lawan dari kebaikan, suatu saat dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Maka mempelajari tauhid, mau tidak mau kita akan belajar tentang lawannya yaitu syirik. Suka tidak suka, ridho tidak ridho, pasti belajar tentang syirik. Orang belajar tauhid saja, mengesahkan Allah tabarak wa ta'ala tanpa mempelajari lawannya, maka suatu saat dia akan terjatuh pada lawannya tadi karena dia tidak faham masalahnya. Maka lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu di bulan Oktober kalau tidak salah, kita sebutkan tentang perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah yang beliau menyebutkan mengapa para sahabat itu ya sangat istiqomah dalam memegangi agama ini karena mereka faham betul tentang kesyirikan, faham betul tentang keburukan-keburukan di masa jahiliyah mereka. Karena mereka hidup di masa itu. Maka ketika datang hidayah Allah, datang sinar Islam dibawa oleh nya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka serta merta ya terentas dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya tauhid. Sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang sangat-sangat taat, sangat-sangat istiqomah. Karena apa? Mereka tahu ketika masa jahiliyah dulu buruk sekali keadaan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berdiskusi, berdialog menyampaikan Islam itu apa kepada Raja Najasyi di Habasyah di Ethiopia. Jadi para sahabat Nabi SAW dahulu dalam tekanan yang sangat keras dari orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi perintahkan beberapa orang sahabat untuk pergi hijrah ke Ethiopia. Maka diterimalah oleh Raja Najasyi. Yang Raja Najasyi ini kemudian diketahui masuk Islam, kemudian ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatnya dengan salat gaib. Kemudian terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan perwakilan para sahabat. Kemudian diutuslah seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abu Thalib yang kata para alim ulama perawakannya, detiknya, posturnya, cara berjalannya itu mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian sahabat yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Ali bin Abi Thalib yang berarti kepernah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihatlah perkataan apa yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagaimana dinukil di Musnad Imam Ahmad di hadis nomor 1740 Ja'far bin Abi Thalib mengatakan kepada Raja Najazi ayyuhal malik wahai tuan raja ini bentuk adabnya Mas bentuk uslub dalam menarik perhatian orang yang akan diajak berbicara karena memang demikianlah Islam mengajarkan untuk menghormati orang yang punya kedudukan menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang punya posisi, karena mereka akan bisa diambil hatinya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathul Mekah, beliau katakan kepada penduduk Mekah, "Abah, jika kalian masuk rumah kalian maka kalian aman. Jika kalian berlindung di sekitar Ka'bah maka kalian aman." Yang menarik Nabi mengatakan apa? Jika kalian masuk ke rumah Abu Sofyan maka kalian aman. Yang jadi pertanyaan jemaah sekalian, apakah penduduk Mekah tidak punya rumah? Kok sampai kemudian Nabi menyebutkan siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, maka dia aman. Memang orang-orang Mekah tidak punya rumah. Kok harus Nabi menyebutkan nama Abu Sofyan khusus? Mengapa? Karena untuk mengambil hatinya Abu Sofyan yang ketika itu masih kafir. Untuk memberi penghormatan pada dirinya. Wah oh, aku ini orang terhormat. Karena secara naluri, secara fitrah, orang kalau punya kedudukan di mata masyarakat, kalau kemudian direndahkan, maka mereka tidak suka. Maka Nabi ingin mengangkat posisinya Abu Sofyan dengan mengatakan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan dia aman. Padahal orang-orang Mekah punya rumah masing-masing. Kalau harus berkumpul di rumahnya Abu Sofyan, ya ujel-ujelan zaman sekarang. Sak kota pergi ke rumahnya Abu Sofyan semua, tapi kan tidak mungkin terjadi. Tapi ini menunjukkan Rasulullah SAW dengan Islam yang dibawa, dengan adab akhlak ketika bermuamalah dengan orang yang punya posisi, beliau muliakan. Demikian pula Ja'far bin Abi Thalib mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan karena memang demikianlah Islam. Maka beliau katakan apa? Ayyuhal Malik wahai tuan raja. Padahal dia tahu bahwasanya Raja Najasyi belum masuk Islam, masih kafir ketika itu. Maka bisa dia katakan ya kafir, kan tidak mungkin ya mas Sebagai tamu datang ke rumah tuan rumah, tidak mungkin lah. Orang Islam yang baik akan kemudian kurang ajar dengan tuan rumahnya, tidak mungkin. Lihat bagaimana adab para sahabat. Itulah Islam, ya mas Maka kalau ada orang belum belajar banyak, kemudian menjustifikasi seseorang hanya karena casingnya saja, itu salah kaprah. Dia tidak pernah mendengarkan, tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Kemudian, oh orang itu begitu. Lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir Quraisy saat itu mengirim utusan ke Raja Najasyi untuk apa? Memprovokasi Raja Najasyi agar tidak mendengar apa perkataan Abu ah, Ja'far bin Abi Thalib. Sudah diprovokasi dulu bahwa hadiah banyak dari Mekah kemudian pergi Raja Najasyi jangan kau dengar perkataan utusan dari orang-orang Islam. Tapi Raja Najasyi adalah orang yang adil jemaah. Beliau tidak serta-merta menerima sepihak dari perkataan orang-orang Quraisy. Orang kafir Quraisy, beliau ingin mendengar langsung perkataan dari perwakilannya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kita lanjutkan perkataan Ja'far kepada sang raja. Kunna kauman ahla jahiliyah. Wahai tuan Raja, kami dahulu adalah orang jahiliyah. Kami hidup di masa kegelapan. Na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish. Kami dahulu itu menyembah berhala. Kami memakan bangkai. Kami melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh. Beliau sebutkan beberapa perbuatan-perbuatan di masa jahiliyah. Karena memang demikian keadaannya. Maka disebut dengan masa jahiliyah karena mereka jauh dari adab-adab kebaikan. Ya, mereka makan bangkai, ya, kemudian menikah dengan ibu dari ibu eh, ayahnya. Jadi kalau orang dahulu di zaman jahiliyah kalau ada bapak itu meninggal dunia, maka ibunya itu boleh dikawini oleh anaknya sendiri. Orang boleh menikahi kakak adik dalam satu kali pernikahan itu boleh. Di masa dahulu, itu biasa bagi mereka. Maka disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib keadaan kami ini dulu jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami berbuat tidak senonoh, kami makan bangkai. Wa Taul arham, memutus kekerabatan. Wa ul jiwar, kami buruk sikap kami kepada tetangga-tetangga kami. Yakulul kawiyu minna dhaif, yang kuat makan yang lemah. Jadi hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, yang lemah ditindas. Fakunna ala dalika hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna. Kami terus melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak senonoh, makan bangkai, daging, uh, daging bangkai, kemudian berbuat buruk pada tetangga dan seterusnya dan seterusnya dari keburukan-keburukan jahiliyah sampai kemudian Allah utus kepada kami seorang rasul na'rifu nasabuhu wa sidqahu wa amanatah wa afafah yang kami mengetahui mengerti betul nasabnya ini hikmah jemaah sekalian. Mengapa para nabi dan rasul itu diutus dari kaumnya sendiri? Salah satunya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus di bangsa Arab berasal dari suku yang paling mulia di bangsa Arab yaitu suku Quraisy dan nasabnya orang-orang tahu ini bukan hasil zina jelas bapaknya jelas ibunya jelas kakek neneknya mereka paham betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa jujurnya amanahnya dan sikap menjaga harga dirinya ifah menjaga diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal aja ya, maksudnya Sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau adalah orang yang sangat-sangat jujur, amanah, sampai kemudian digelarin apa? Al Amin. Yang terpercaya. Kenapa? Karena setiap kali orang-orang penduduk kota Mekah ingin safar, maka apa? Titipnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titip barang, hutang piutang barang uang dititipkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terbiasa seperti itu. Kenapa? Nabi terkenal jujur, amanah. Kalau Nabi itu tidak amanah, maka seluruh kota tidak akan memberi gelar al-amin pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul. Artinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terwujud sebelum beliau menjadi rasul. Dan itu pelajaran bagi kita. Karena ketika seseorang memiliki akhlakul karimah, maka tidak akan ada bisa orang yang membunuh karakternya. Saya loncat sedikit di kisahnya di Sahih Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid dengan mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan ibunda kita Khadijah binti Khuwailid? Beliau tidak bertanya tentang apa yang dilakukan, apa yang dialami, tidak. Beliau langsung menenangkan suaminya diselimuti sambil mengatakan wallahi demi Allah wahai suami tidak akan ada yang menghinakan engkau selama-lamanya. Karena engkau itu adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau suka memberi orang yang sedang membutuhkan. Terus disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para ulama mengomentari hadis ini? Menunjukkan bahwasanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berbuah baik kepada pemiliknya dan orang tidak akan bisa dijatuhkan dengan sebab dia memiliki akhlakul karimah. Tidak ada ceritanya orang kemudian dijatuhkan, oh dia bohong, dia pendusta, tidak ada. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi Sallallahu apakah diserang dari segi kontennya? Iya. Apakah Nabi pernah diserang dari sisi pribadi? Tidak pernah. Karena mereka tahu Nabi itu orang yang jujur, orang yang akhlaknya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga menunjukkan apa jemaah sekalian? Kalau seseorang itu memiliki akhlakul karimah, itu banyak kebaikan yang akan dia bisa berikan untuk dirinya dan orang lain. Dan itulah Islam. Maka jangan sampai kemudian kita belajar tentang tauhid, belajar tentang fikih, kemudian mengesampingkan adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak itu menghiasi diri seorang muslim. Semakin ilmunya tinggi, dengan adab akan semakin indah di pandangan manusia. Maka hiasi diri kita dengan akhlakul karimah Karena lihatlah Nabi SAW beliau datang dengan membawa risalah Islam ini. Beliau terkenal dengan amanahnya, jujurnya, baiknya pada orang dan seterusnya. Itu Islam jemaah. Maka kalau ada orang sudah belajar sono, belajar sini, kok akhlaknya tidak baik sama orang lain, dia harus belajar kembali. Boleh jadi ada pelajaran yang mungkin terlewat pada dirinya. Atau boleh jadi niatnya menuntut ilmu salah. Karena salahnya orang menuntut ilmu tidak akan memberi keberkahan pada dirinya. Datang menuntut ilmu hanya untuk cari sensasi. Datang menuntut ilmu hanya untuk menjadi penghias majelis, hanya untuk mendebat para ulama. Itu disebutkan Nabi SAW dalam hadis beliau. Maka kalau kita ingin mencari keberkahan dari majelis ilmu yang kita cari, maka niatkan yang benar dari rumah kita, datang ke majelis ilmu dimanapun panjenengan berada, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri saya, mengamalkan ilmu tersebut. Maka insya Allah ilmu kan berkah. Jamaah yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan perkataan dari Ja'far bin Abi Thalib. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu baik akhlaknya, jujur, nasabnya diketahui, sikapnya menjaga diri diketahui. Fada'ana ilallahi linuwahidah wa na'budah wa nahla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi al hijarati wal awsan lalu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyeru kami kepada Allah agar kami mentauhidkannya dan menyembahnya semata dan tidak meninggalkan dan meninggalkan apa yang kami sembah dari nenek moyang kami selain Allah berupa batu dan berhala lihat Nabi SAW menyeru kepada orang-orang ya di masa itu berdakwah beliau untuk meninggalkan yang namanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa Nabi sedekil hadis. Ia memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berkata. Islam jangan silang. Jujur dalam berkata itu Islam. Maka kalau kita ditanya, gimana Islam itu? Maka akan panjang lebar jawabannya. Maka lihatlah akhlak Nabi SAW. bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bermuamalah, itulah Islam. Jadi kalau kita tahu ingin Islam itu seperti apa, pelajari Nabi SAW. Maka dengan notabene kita belajar sirah nabawi. Maka pasti akan tahu itulah Islam. Karena Nabi mengaplikasikan Islam itu dalam kehidupan beliau sehari-hari. Ya. Kemudian apa? Wa il amanah. Kami diperintahkan untuk memelihara amanah wasilatul rahim mempererat tali persaudaraan Wahusnil jiwar berbuat baik kepada tetangga wal kafi anil maharim waddama memelihara diri dari perbuatan yang merusakkan dan menumpahkan darah wa qafil muhsanah melarang kami untuk menuduh wanita baik-baik berbuat zina wa amarana an na'budallah wahdahu la nusyriku bihi syai'an dan memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun wa amarana bis salah waz zakah was siyam dan memerintahkan kepada kami untuk salat, membayar zakat dan berpuasa. Apa garis merahnya dengan perkataan Ibnu Qayyim pada waktu yang lalu? bahwasanya ketika seseorang mengetahui tentang kondisi real dirinya, jatuh pada kesalahan, kemudian didatangkan hujah tentang kebaikan-kebaikan, maka dia akan segera bisa mentas dari keburukannya. Kenapa? Karena dia tahu betul di masa itu dia dalam kesalahan, dia dalam keburukan. Maka ketika tahu tentang lawan dari keburukan tadi, yaitu ada kebaikan, maka dia serta-merta bisa mengikutinya. Itulah para sahabat Nabi SAW yang tidak ada generasi setelahnya sampai yaumul kiamat bisa mengungguli amal-amal para sahabat Nabi SAW. Ya, Nabi sering mengatakan apa? La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Beliau ucapkan tiga kali. Andai kalian punya emas sebesar gunung Uhud, kalau panjenengan sudah pernah tahu Gunung Uhud, deretan gunung-gunung, ya itu kalau ditimbang itu nggak tahu berapa ton jumlahnya. Itu kalau kita punya emas sebesar Gunung Uhud, kita sodakohkan. Kita punya emas nih, besarnya sak Gunung Uhud, deretan gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Kalau kita infakkan emas itu sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infak para sahabat satu mut, satu genggaman tangan, bahkan separuhnya tidak akan bisa menyamai. Padahal kita kan nggak mungkin punya emas sebesar itu jangan masuk. Ini menunjukkan apa para sahabat tidak akan ada bisa mengungguli keadaan mereka hingga yang mulia Karena mereka tahu betul ketika mereka terjatuh pada kesirikan, datang hidayah Islam, mereka betul-betul istiqomah di atas itu sampai hayat selesai dari tubuh mereka. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pensarah kitab ini menunjukkan atau menjelaskan tentang makna syirik. Syirik secara bahasa artinya sekutu. Dan makna syirik secara syar'i adalah ittakhadun niddi ma'allah, mengambil tandingan bagi Allah. Definisi ini mengambil tandingan bagi Allah itu mencakup baik syirik besar maupun syirik kecil baik sirik besar maupun sirik kecil. Dan definisi ini lebih sesuai dengan lafal-lafal syar'i yang datang dalam dalil-dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-22. Di sana ada potongan ayat fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian ketika Allah menyebutkan tentang eh, penciptaan langit, bumi ya Kemudian Allah sebutkan nama fala taj'alu lillahi angdada dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Jadi mana syirik itu membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika para sahabat mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta. Berdasarkan kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi mengatakan apa? Disebutkan di Sahih Bukhari, Yadabul Mufrad nomor 783. Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jadi ketika itu para sahabat menyebutkan bahwasanya mereka inginnya bukan membuat tandingan bagi Allah. Para sahabat tidak ingin membuat kesyirikan, tapi ingin me apa menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu Muhammad. Jadi diberi tanda sambung kata wawu di sana. Sehingga ini kemudian Nabi ingkari. Kenapa? Karena dengan kehendakmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kehendak Allah itu sejajar dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingkari yang seperti ini. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diingkari pada waktunya, maka tidak boleh ditunda. Ini kaidah. Kenapa? Kalau ditunda nanti akan muncul persepsi tafsiran yang lain. Sehingga akan mengatakan, oh Nabi boleh kok ketika itu tidak apa-apa kok. Nah, ini bahaya. Maka Nabi langsung memutus perkara itu dengan mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan? Nah, dari perkataan niddan ini kemudian diambillah arti dari definisi syirik tadi. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyirikan yaitu sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Ankabut di surah ke-29 ayat yang ke-65. Ada yang mau baca ayatnya? Padahal kan? Terso mau Pak? 65 Pak. Surah ke-29 ayat 65. dia apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu, ketika mendapatkan keadaan di ayat 65 tadi. rakibu fil fulki jama'ul moha dalam lahuddi Falamma dalam ilal barri idahum yushrikun Artinya? Yang artinya Maka apabila mereka naik kapal Mereka berdoa kepada Allah Dengan penuh rasa pengabdian Atau ikhlas kepadanya Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai neraka, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi ketika orang-orang kafir itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan genting, naik bahtera kapal terombang-ambing ombak yang sangat besar yang tidak ada tempat untuk menggantungkan hati mereka kecuali kepada Allah maka mereka mengikhlaskan ibadah doa itu hanya untuk Allah kalau panjenengan di kapal nih ya entah laut atau daratan Kan nggak ada rest area bang ya. Di laut nggak ada rest area soalnya. Di pesawat juga nggak ada rest area di atas. penjelasan naik bus naik mobil bisa naik, berhenti di rest area. Kesel itu semandeknya dengan musola rest area. Di lautan nggak ada tempat berhentinya. Sampai kemudian di pelabuhan berikutnya yang dituju dihantam oleh ombak yang tinggi terus terobang ambing maka mereka kemudian muncul fitrohnya apa fitrohnya pada Allah ini fitrahnya manusia keluar yaitu apa? Berdoa hanya untuk Allah, keluar fitrahnya. Ketika Allah sudah melandaikan ombaknya, melabuhkan mereka di pelabuhan datang kemudian diselamatkan Allah, mereka kembali syirik. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan kesyirikan itu bukan berarti tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang orang-orang keliru memahaminya. Oh, orang yang musyrik itu nggak kenal Allah. Oh, keliru. Mereka kenal Allah. Di Al-Quran banyak diterangkan ketika ditanya apakah siapakah yang menurunkan hujan, siapakah yang menciptakan ini dan itu, siapa memberi rezeki, jawaban mereka apa? Allah. Tapi ketika beribadah yang seharusnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala untuk tandingan-tandingan nidan tadi. Maka itulah yang kemudian disebut syirik. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu bukan mereka nggak kenal Allah, bukan mereka nggak nyembah Allah, itu keliru. Justru mereka itu nyembah Allah. Tapi di saat bersamaan mereka berdoa bukan hanya untuk Allah, berdoa kepada selain Allah. Menggantungkan hati kepada Allah saat bersamaan dia menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu. Itulah namanya syirik ya, Mas. Contoh lain tentang syirik yang besar yaitu syirik tentang niat, tujuan dan keinginan untuk urusan dunia. Dibuka Pak surah ke-11 Surah Hud ayat 15 Surah Hud ayat ke-15. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi akmalahum a'malahum fiha wa hum fiha la yusun Lanjut 16-nya, Pak. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu wa batilu ma kanu ya'malun. Artinya yang artinya barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan ini syirik dalam niat, tujuan dan maksud. Jadi kalau orang ketika beramal, beribadah niatnya hanya untuk dunia semata, maka Allah sempurnakan dia dapat dunia. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali bagiannya adalah dan nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini apa? Melakukan kesyirikan dalam niat, tujuan dan maksud. Yang seharusnya niat, maksud dan tujuan itu apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ibadah hanya untuk dunia. Niatnya ibadah untuk meraih kesuksesan dunia, gemerlapnya dunia, maka itulah yang mereka dapat. Amalnya sia-sia. Dia disempurnakan sama Allah dapat di dunia. Walaupun di ayat yang lain disebutkan orang yang mengharapkan dunia dengan amal-amalnya tadi itu boleh jadi diberikan oleh Allah seluruhnya, boleh jadi diberikan Allah sebagian, boleh jadi nggak dapat semuanya. Berarti orang yang berniat untuk dunia yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kesyirikan dari sisi niat, dia gambling. Dia sedang berjudi. Boleh jadi dia dapat, boleh jadi dapat sebagian, boleh jadi nggak dapat semuanya. Tapi kalau panjenengan, kita, saya dan semuanya ketika beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, maka pasti Allah sempurnakan pahala itu di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkataan para sahabat tadi, "Masya Allah wa syi'ta." Dinukil oleh Ibnu Abbas. Dikatakan, "Anna rajulan Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau hendak membuat aku sebagai tandingan bagi Allah? Maka beliau katakan yang benar apa? Masya Allah wahdah. Hanya kehendak Allah semata. Nabi langsung memberikan koreksi, memberikan jawaban yang benar. Ya. Kutaibah pernah berkata di hadis riwayat Imam Nasai dengan hadis sanad uh, sahih anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ada seorang yahudi datang pada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dia kemudian berkata innakum tusyrikuna taquluna ma Allah wa syi'ta kepada Rasulullah dia mengatakan sesungguhnya kalian itu sudah berbuat syirik karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, orang Yahudi jangan sekalian nasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian itu berbuat syirik. Kenapa? Kalian mengatakan masa Allahu wasita atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian watakuluna wal ka'bati fa nabiu nabiyyu ida aradu ayahlifu au yakulu wa rabbi al ka'bati wa an yakulu ma syaa Allah summa syi'ta. Kemudian orang ini mengatakan dan mengucapkan demi Ka'bah. Jadi orang Yahudi pernah mendengar para sahabat itu ketika bersumpah itu mengucapkan demi Ka'bah. Dan ini termasuk syirik kecil, tidak boleh. Bersumpah itu harus dengan nama Allah. Bolehkah mengatakan demi Robnya Ka'bah? Boleh tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena yang disebut Robnya, pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ibunda kita Aisyah radhiyallahu beliau mengatakan, "Ya Aisyah." Aisyah itu punya dua panggilan kesayangan zaman sekalian. Yang sering eh, Nabi panggil untuk menyenangkan istrinya. Ini sebagai bentuk adab seorang suami kepada para istri agar mereka bermuamalah dengan baik kepada istrinya. Yang Nabi katakan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik bermuamalah, berinteraksi, melakukan uh, kelemah lembutan kepada istrinya dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik bermuamalah dengan istriku. Beliau panggil istri kesayangan beliau dengan dua panggilan kesayangan. Apa itu? Beliau panggil dipanggil apa? Aisyah? Ya? Ya Humaira. Artinya apa? Wahai yang memiliki pipi kemerah-merahan karena Aisyah itu post, kulitnya itu putih kemerah-merahan sehingga kalau beliau tersipu, beliau senang itu langsung merona, Pak, tanpa pakai harus pakai kosmetik. Ya, kalau ibu-ibu kita kan harus pakai kosmetik dulu ya. ya. Kalau Aisyah enggak, begitu beliau tersipu senyum langsung merah-merah. Sehingga Nabi mengatakan, "Ya Humairah, wahai pemilik pipi yang kemerah-merahan." Itu Aisyah senang, Pak. Yang kedua apa? Panggilan kesayangan Nabi pada Aisyah apa? Loh, belum pernah tahu, Pak. Ada dua panggilan yang Nabi sering katakan pada Aisyah, ya Humairah sama satunya lagi apa? Beliau sering menyingkat namanya Aisyah dan Aisyah senang dipanggil seperti itu. Apa panggilannya? Ya Aish. Singkatan dari Aisyah. Ini sunnah dan termasuk sesuatu yang perlu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, wahai para bapak, Apakah panjenengan sudah manggil nama kesayangan untuk para istri? Dereng, Pak. Nggih, setelah pulang nanti isak Pak panjenengan panggil dengan panggilan kesayangan. Panjenengan tanya sama ibunya, "Bu, sampean pengine diceluk apa?" Sayang ta apa gitu ya? Panggil. Ya. Panggil kesayangannya, jangan dijambal celuk jenenge dewi. Saya ada nemui Pak, ada orang itu manggil nama suaminya, jenenge Pak diceluk Pak. Saya ya Allah, iki ya apa gitu. Betul, nama nama suaminya itu dipanggil. Enggak enggak Kang mas enggak dan ya, bukan ketepaan Pak ya. Boleh Pak. Jadi itu termasuk adab menyenangkan istri. Lu Rasulullah niku lho Pak nggih, masyaallah. Beliau itu romantis dengan para istrinya. Yang beliau notabene lebih dari lebih dari satu. nah kita yang cuma satu saja nggak romantis romantis, pak. Panjenengan kan kan nggak membagi hatinya. Rasul itu membagi hati loh pak. Beliau harus menyenangkan sekian istri dan beliau bisa melakukan semuanya. Apakah kalau panjenengan dahar ngunjuk dari bekas gelas sama sendoknya istri merasa jijik? Ya. Sip pak. Rasulullah itu kalau makan minum bekas dari bibirnya isinya dicari ya. Nah ini diminum di tempat tadi. Kita enggak dikolek eh, sing sisi ya, iklah bekas ibu ema. Eh, <laughs> kalau perlu cari gelas lagi pak. Gelas ibu eh, dewe, gelas ini dw. Gitu. Rasulullah romantis pak bekas istrinya yang diminum tadi dicari mana bekas bibirnya ini diminum di tempat tadi istrinya minum subhanallah pernahkah kita lakukan seperti itu Iya dulu Ustaz sik kemanten anyar. Sik zamane honeymoon wis tuwek saya iki Ustaz. Nabi itu walaupun di usia sudah senja beliau tetap romantis, Pak. Ketika beliau menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah sempat menolak. Beliau mengajukan tiga keberatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika habis masa idahnya empat bulan sepuluh hari, orang meninggal ditinggal mati suami itu kan idahnya empat bulan sepuluh hari, ya. Maka Datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminang Ummu Salama. Ummu Salama awalnya tidak mau. Kenapa? Cintanya pada Abu Salama itu sangat. Di awal ketika Abu Salama akan meninggal dunia, maka Abu Salama mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, kalau aku meninggal dunia, maka nikahlah engkau." Tak apa-apa, silahkan nikah. Karena Ummu Salama punya empat anak. Janda empat anak tidak kerja, Pak. Bisa panjang dengan bayangkan gimana menghidupi empat anak. Maka kemudian ah, justru Ummu Salam mengatakan, "Enggak, suamiku, aku enggak nikah. Setelah engkau meninggal saya enggak akan nikah. Siapa yang lebih baik daripada engkau? Engkau berjihad bersama Nabi, engkau hijrah bersama Nabi. Enggak ada yang melebihi engkau. Saya enggak mau nikah." Subhanallah, cintanya itu Pak sama suami tercinta sampai enggak mau nikah. Datanglah utusan Nabi setelah masa idah selesai. Ummu Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, satu, saya ini punya anak banyak. Dua, saya sudah tua." Yang ketiga, saya ini cemburuan. Maunya nolak gitu dengan cara halus. Nabi menjawab satu persatu keberatan Ummu Salamah dengan mengatakan, "Anakmu, anakku pula." Jadi kalau penjenengan nikahi, eh enggak tahu bang ya. ya, kita lain pak, bukan sini pak. Ada orang nikahi janda, maka anaknya itu jangan kemudian dia nak tirikan, anggap dia anak kita pula. Nabi melakukan seperti itu. Yang kedua, kalau engkau mengatakan tua, aku lebih tua daripada engkau. Padahal panjenengan tahu, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Ummu Salamah, diriwayatkan beliau berumur 59 tahun. Ummu Salamah pinten umurnya? Yusuf pinten? Kok dikatakan beliau tua itu kenapa? Umur beliau saat itu dinikahi Nabi umur 29 tahun. Kenapa kok beliau mengatakan aku sudah tua ya Rasulullah? Karena beliau bandingkan dengan Hafsah. Beliau bandingkan dengan Aisyah radhiallahu yang usianya notabene lebih muda daripada Ummu Salam. Yang ketiga, kalau urusan cemburu, wah ini saya nggak bisa apa-apa ini. Saya serahkan hati ini pada Allah. Kalau urusan cemburu Bapak Ibu sekalian itu nggak bisa kita atur. Itu urusannya Allah yang ngatur hati kita. Karena pasti kalau nyun saya panggil ini bukan di di daerah Baitul Mahmud ini, enggak, di tempat lain Pak, di sana Pak, di Waru sana Pak. Itu kalau laki-laki menikah lebih dari satu, biasanya memang ada kecenderungan hati itu pada salah satu di antaranya. Nggak akan bisa panjenengan bagi 50% untuk A, untuk B, nggak mungkin. Apalagi yang dinikah yang baru adalah seorang gadis muda kembang desa. Pasti akan lebih fokus kepada yang baru daripada yang lama. Itu nggak bisa ditolak, Pak. Tapi kita mohon sama Allah agar bisa berlaku adil secara lahiriah. Itu Islam. Kalau urusan hati panjenengan nggak bisa ngatur soalnya. Eh, serahkan sama Allah supaya bisa ngatur. Setelah dibantah satu persatu, kemudian Ummu Salamah baru mau menikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai mana kok cerita kau lebih dari satu yang tadi pak? Ya. Kemudian eh, demi Ka'bah tadi. Ah, Aisyah itu kalau sedang marah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi zatnya, eh, demi rotnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi tahu, berarti Aisyah sedang ridho, sedang tidak marah. Tapi kalau Aisyah marah, maka beliau mengatakan apa? Demi Robnya Ibrahim. Semuanya sama nama kan? Ya sama yang dibuat Allah pula semuanya Cuma namanya diganti. Nama Muhammad dan nama Ibrahim. Berarti Nabi tahu, oh Aisyah istriku lagi marah ini. Kenapa? Kamu menyebut demi Robnya Ibrahim bukan namaku. Jadi untuk menghindari Nabi SAW maka dibuat nama Robnya Ibrahim. Jadi monggo panjenengan untuk melanggengkan ya keharmonisan rumah tangga kita karena tidak ada kata itu urusan area nom-nom dah. Nabi ketika sudah sepuh pun beliau tetap romantis dengan para istri. Ketika beliau safar dengan Sofia, kalau tidak salah, Sofia itu detiknya eh, agak agak tidak tinggi. Sehingga ketika naik onta itu harus dibantu dengan untuk dinaikkan. Maka setelah dirundukkan onta itu tetap aja juga kurang tinggi. Maka apa yang beliau gunakan untuk menaikkan kakinya Sofia? Maka beliau gunakan kakinya, beliau berdirikan, kemudian pahanya diinjak sama Sofia naik ke onta. Nah, sekarang masalahnya kita kan nggak punya onta, pak. Kuda juga nggak punya. Yang kita punya mobil sama motor. Maka kalau panjenengan punya mobil, maka jangan panjenengan tidak membukakan pintu untuk istri sebelum masuk bukakan pintu untuk istri. Yang punya mobil nih ya, bukakan pintu supaya istri masuk tutup. Yang nggak punya mobil naik motor nopo? Pasangkan helmnya. Masya Allah. Iki kemanten nanya tak kemanten kedua ini. <laughs> Ayo, kira-kira ini pernah nggak kita lakukan? Jujur bang ya, jujur lima, Sekali dua kali bang ya. <laughs> Itu bahasa Allah cuman sekian. Itu bisa melembutkan hati istri. menyenangkan Pak. Betul, perkaranya sepele. Anak mek ngurusi helm tok ini. Oh, tapi itu membekas di istri, Pak. Pasang ke tempat duduk, pijakan kakinya. Subhanallah. Nikmat, Pak. Ada satu kisah saya tutup di kajian ini. Ada seorang profesor pernah menceritakan saya melihat seorang sepasang suami istri yang selama 20 tahun selalu hidup bahagia. Kemudian pergi ke sana kemari ngantar istrinya naik mobil. Mobilnya tahun 2000-an. Kemudian dilihat suaminya itu bukakan pintu istrinya dari luar. Sang profesor merasa takjub dengan apa yang dilakukan sang suami pada istri. Setelah suaminya pergi kemudian ditanya kepada istrinya, "Ibu, sudah berapa lama Bapak membuka pintu seperti ini?" "Ah, baru setahunan belakangan ini kok." Kagetlah sang profesor, kok baru setahun ini bukakan pintu? Iya, kenapa? Karena pintu mobilnya nggak bisa dibuka dari luar, dari dalam, biasanya harus dari luar. <laughs> Jadi bukan semata-mata ingin bukakan pintu, ternyata pintunya nggak bisa dibuka dari dalam, Pak, harusnya dari luar. Ya, <laughs> ini sekedar jok yang semoga panjenengan bisa mengambil faedah Intinya kalau panjenengan bisa bermuamalah dengan istri, dengan keluarga yang baik, maka itulah yang diharapkan dalam agama kita. Jangan ada orang yang sudah ngaji lama sana sini, baiknya sama orang lain, Pak. Dengan teman-teman kongkonya, teman-teman sakgengnya, oh masya Allah, royal sekali. Cerita panjang lebar ganti satu topik ke topik berikutnya sampai part 1, part 2, part 3. Pulang sama istrinya ngobrol 5 menit kaca melayang, piring pecah, rumah acak-acakan. Lah, kemana istrinya? Anaknya minta eh, tambahan uang saku ndak dikasih. Semuanya tadi habis royal sama teman-temannya. Ini ada sekadang-kadang suami-suami yang seperti itu. Tapi saya yakin jamaah Masjid Baitul Mahmud loman-loman sama keluarganya.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 Wa ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.